Kajeng Nabi mamang neng kebenaran Islam gue ora ngekei kesempatan non muslim berpikir Islam secara nopo jer jernih. Tongko nak wis berpikir jernih pasti ja al haku wa Niki jelas gitu. Jadi makanya Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Um itu sering saya pelajari. Itu ada kitab Hudnah, kitab perjanjian dengan damai dengan non muslim. Itu beliau cerita. Ya ada hanya Imam Syafi'i hampir semua ulama cerita Saman pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Ada yang dengar? Perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan Islam semua. Di antara perjanjiannya gini, Nabi itu sudah di pintu masuk Mekah di Hudaybiyah. Itu perjanjiannya apa? Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Karena Islam itu tidak habitat asli. Karena habitat asli orang Mekah itu kafir. Coro pikirannya mereka, ini tentu coro pikirannya mereka. Tapi nak wong Islam masuk lagi ke kafir kon ngebarno karena berarti kembali ke habitat. Paham ya? Iku Nabi yang iya, gak popo ya. Umar gremeng, masyur. Sangking gremengnya Umar sampai alas tabi Rasulullah. Jenengan tesir Rasulullah <laughs> betul. Cari Nabi jabe bala ya aku cek Rasulullah. Lah tapi kenapa bikin perjanjian falima tidak dan yatalana? Kenapa bikin kehinaan pada kita? Ini kan perjanjian yang menghinakan kita. Jawab Nabi ya. Ana Rasulullah wala yudayi anillah abadan. Aku itu Rasulullah. Gak ngarah di baro pangeran. Abu Bakar, Umar ya gerembang-gerembang, Abu Bakar parani. Cara kowe dekne jek Rasulullah. <laughs> Abu Bakar ya huwa Rasulullah. Ya dekne ya jek Rasulullah. Tapi kenapa bikin perjanjian yang merugikan kita? Itu lucunya Abu Bakar tuh punya kalimat yang sepersis jawabannya Nabi padahal tidak janjian. Huwa Rasulullah wala yudai Allahu abadan. Dekne ku Rasulullah. Ora Bakar di baro pangeran. Umar semelik dek. Wah ini kok bodoh. Terakhir kalimat Abu Bakar yang saya hafal sampai sekarang. Saya hafal betul kalimat itu dan akan saya hafal sampai saya mati. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Pokoke angger aneh-aneh ngono kuwi aja melo-melo. Iku urusane Kanjeng Nabi mbek kekasih iku ben Karena ini perjanjian sing unik. Sayyidina Ali sing cerdas-cerdasnya sahabate Nabi sing disebut babul ilmu ya ora paham. Sampai Sayyidina Ali masyhur. Pertama perjanjian mbek Suhel, Suhel bin Amr. Nggih sinten Suhel? bin Amr itu utusane wong kafir jenis Suhail. Iku perjanjian Nabi hada ma sholaha alaihi Muhammadur Rasulullah kufar Quraisy. Tulisan pertama TK sing ditulis Idina Ali, Idina Ali nyen wis pinter zaman iku iso nulis. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Jadi Suhail, umhu, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin dia Rasulullah, tidak tak perangi dong. Tulis Muhammad bin Abdullah, jangan pakai Rasulullah. Terjadi kanji Nabi, busek li, busek li. Terus dari Ali, moh kalau buatin arah busek. Wong kok busek status Muhammad Rasulullah. Wong kok busek gendera lai lai illallah kira-kira ngono saja <laughs> Wis aja dijerah so kayak aku ngomong ngono ini ngomong ilmu. gue lo sing nafsiri. Jadi <laughs> Ya tina Ali zaman itu orang-orang ormas, pokoknya dia itu jujur lah, Ora usah cangkem elek Misalnya gue cangkem melek ya biasa, wis bakat no? Bakat. Aku mau wong kok ngapus tulisan Muhammadur. saya Sayyidina, tapi mereka tidak mau. Law alimna anak Rasulullah ma qatalnaka ini itu Muhammad bin Abdullah. Tulis li, iku hapus. tidak ya Rasulullah ndak hapus. Terus kancing Nabi, dulani, tanganku cekel cekelno. Cekelno mergo Nabi ra cekel no tulis ini. aku sih hapus. Bareng Nabi mulai hapus. <laughs> Nabi ku ya lucu ngene kan. Masih tak hapus aku ya tetap Rasulullah. <laughs> ya itu kira kan, ah, gak apa-apa. Jadi harus wong tulisan wae masih dihapus aku ya tetap Rasulullah ini Sayyidina Ali mulai nampu iya ya. Jadi Nabi itu rilek. Orang kaya kaya protang protang gue Islam terus. Senang jihad eh. Ya maksudnya aku ya, ya mikir kabeh ono nih. Itu peristiwa nama Hudai. Akhirnya ditulis ada masalah Ali Muhammad bin Abdullah. Singkat cerita, Abu Jandal itu anak Isuhel. Abu Jandal itu lama sekali disiksa orang kafir karena Islam di komunitas kafir Mekah. Melayu itu moro kanjeng Nabi ku ijek apa jenenge mukoyat dan mari biasa bahasa Arab. Oh. Di ber, di borgol. Oh, Di borgol. Rono itu jadi borgolan. Berkulan nangis ya Rasulullah saya di Mekah itu disiksa. Izinkan saya ikut engkau pulang ke Medina. Suhel, Suhel itu dia anak Abu Jantal, Abu Jantal bin Suhel. Terus kanjeng Nabi diomongin ini Suhel, "Hada ya Muhammad, awalu ahdin baini wa bainaka." Iki awal perjanjian. Bukti no, nak kue komitmen yang perjanjian. Nangis Abu Jantal, Mereka kanjeng Nabi, "Ya Abu Jantal, kamu harus kembali ke kafir Quraisy. Aku itu nabi, ratau nyelayani janji. Tapi nanti saya disiksa lagi, saya difitnah agama saya lagi. Terus kanji Nabi menghentikan, wesah kue balik wae neng kafir kures, balik balik. Iki sesuai perjanjian. Fasayat alulaka harojan wa makhrojan. Kok Allah mesti gawe jalan keluar. Tapi ada perjanjian yang menguntungkan Nabi. Dalam waktu 10 tahun orang boleh diskusi Islam. Nah, ini yang perlu kita catat. 10 tahun orang yang mendiskusikan Islam di komunitas kafir kures harus disahkan. Mereka bilang oke. Okay. Nyongkone diskusi kan sesuatu yang nggak punya akibat. <laughs> Paham gini yang penting itu Nabi ketika Nabi mau untuk orang boleh mendiskusikan Islam. Cara bahasa saya itu oleh menjadikan Islam jadi seta, study. Paham ya? Wah, akhirnya kafir Mekah itu biasa diskusi Islam piye ya? Pangeran pantes hubal apa apa? Ya kan yo level. Hubal, hubal iku watu ya. Sing matung yo apa Yesus? Ya lahirin ning bumi, bumi bumine. Pokoknya akhirnya Wono besar-besaran <laughs> diskusi Islam. Akhirnya semua wong kafir sing berdiskusi Islam itu udah masuk Islam. Termasuk sing gak perjanjian. <laughs> oh, pusing kan? Lagi kira-kira wong ekstrim-ekstrim gelem gak nompo ilmu ini? Kan gak seru. Sing khusuk roy lagi iki mau paham gitu. <laughs> Lah iki masalah, iki masalah dadi lah nak Umar iku pancen preman, ya mantan preman ya Umar. Bareng Abu Jandal ngono. <laughs> Jare Umar. Kenangane Umar. Wa ana udnika imasai fil Abi Jandal. Asa ayat babi abahu. Umar kan gue pedang. gue pedang, pedangnya kan yang selontongan. Paham dia ini marek Abu Jandal iku <laughs> maksudnya ngekek isyarat pedangnya iki lho gue baca bapakmu. tadi <laughs> Umar itu tetap mental preman ya, mantan mantan preman. Jadi Aku pas Nabi ape ngusir Abu Jandal kon balik neng kures Pedangku tak parekno noneng tangannya Abu Jandal. Nak menawa dijupuk ini gue bacok bapak. Iku iku pikirannya wah Umar. Jebule ra gelem ndekne. Dadi Dadi masih Umar wis percaya nak nabi ku nabi tetep iki ra bener iki kudu gorok eh ngene iki ngene iki pikirane Umar. Tapi <laughs> Abu Jandal ku menawa ya gak nyaman pipi ku bapake kandung. Jadi Abu Jandal bin Suhel bin Amr. Kenapa tadi saya ngritik Khawarid? Saya ulang lagi. Ketika Sayyidina Ali perang Mbak Muawiyah, perang itu takdir. Sini ra cocok wis takdir, kira usah ngritik, perang itu takdir. Kaya uang ora oleh tukaran Mbak dulur, tapi nek swayahe delalah yo ya, tukaran, berebutan warisan, buat calon bojo semacam-macam. Nek swayahe wis tetep tukaran. Kok sampean Mbak aku ini cara beda pilpres ayo tukaran. Lah cuma aku rada pilihan ya kowe ratu karan yang eh, jajal misal aku milih nol. ya aku gayamu nurut aku ya jajal beda pilihan kok. Gaya tok kan. Cara aku beda nol karena sensitif ah. Langsung sensitif. Gaya tok kan nurut aku gaya tok. Tapi lumayan. Singkat cerita itu akhirnya sinten Umar Umar sampai sinten sinten Abu Jandal. Singkat cerita wis ngalami seperti itu. Nggih, napa ngalami seperti itu. So, akhirnya 10 tahun semua orang mendiskusikan napa? Islam. Akhirnya do Islam. Wes Islam Islam karpe dhewe terus akhirnya perjanjian itu dibatal-batal dhewe. Dibatal-batal dewi Sampai anak Abu Jahal jeneng Ikrimah bin Abi Jahal. Iku ketika pe mateni Nabi gak sido terus Ketika utusannya Nabi metu ya Ikrimah dia ngomong ini, Misluhu lah ya jalul Islam. Gue aja apal tadi, pantas sedek dekne iku ora kok ora kok ora Islam. Ikrimah akhirnya mikir, akhirnya dia masuk nopo? Islam. Jadi akhirnya Islam jadi masif lewat kesempatan berdiri. Artinya apa? Perjanjian apapun yang merugikan Islam coro dohir, angger ono waktu jeda pasti pada akhirnya uang milih Islam. Melani kita-kita ini ahlul ilm harus kampanye dengan kul falilahil hujatul balighah. Islam itu dibela dengan argumen, argumentasi. hujah itu argumentasi ilmiah. Suatu saat walhasil Ali akhirnya tukaran bi Muawiyah. Sayyidina Ali tukaran bi Sayyidina Muawiyah. Bareng tukaran jeda itu gawe perjanjian. Hada masalah Ali Amirul Mukminin Ali ma'a eh, penguasa Irak Muawiyah. Wong Khawarij gak setuju usul. Wong Khawarij itu zaman itu pro Ali zaman itu. Ya Ali ini tidak fair. Ini perjanjian apa? Ora ono Qur'ane. Jadi mulai dhisik yo ya sering ngomong ora ono Qur'ane. Kowe nak kepengen apal Qur'an yo ya koyo Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali enteng oleh maca ayat gini. Awas ngapal Qur'an agak paham iki. Sini-sini wong. Saya Ali terus enteng pas iku saya Ali cek rung duka. Wong Khawarij tadi diomongi ngene. Qala ta'ala wa in khiftum siqaqa bainihima Fabasu hakamam min ahli wa hakamam min ahliya. Wong lanang lanang wedok jejodonan. Nggih lanang wedok jejodongan suami istri wis padha neke padha ora kepen roh raine. Iku nak tukaran kudu kirim media tor. Mergo roh raine saling wis bosen. Kok bojomu sok kowe roh raine. Kok meneh kan ngono. Kowe roh bojomu wis padha neke lah. Contoh, Rogan kan tau begatan ya, wis tahu tadi pengalaman. Jadi dia populer di bakas Quran, paham Termasuk wong di bakas Quran wong apa? Pegatan. Iku wa in khiftum shiqaqa ma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya. Jika terjadi pertentangan suami istri dan saling nek delok raine, maka yang lanang kirim delegasi, sing wedok kirim. Terus Sayyidina Ali duka. Wa hadza amru rajulin wa imra'atin. Fa kaifa bi amril ummah urusan lanang wedok jejodonan ae butuh hakam, butuh media tor. Apa meneh baini wa baina muawiyah wa amru Muhammad wa amru ummati Muhammad a'zamu min amri rojulin wa atin Urusan umat ini lebih ekstrim timbang urusan lanang wedok. Iku wae nganggo media. Apa meneh umate Kanjeng? Sakhire wong khawarit klenseng-klenseng. Iya ana Qur'ane jebule. Jadi karena wong itu Quran ya sing sorry kalau ada konflik Yo ora ono lanang ngono Quran yo nganti saiki rong khatam mergo men ngikuti. Sesuai Quran bakas WA, bakas medsos. <laughs> Paham ya? Lah nek kabeh Quran textbook kan kudu piye hukume ngaji jalalen ono komentare WA milih nol berapa ono komentar. <laughs> Ya, ya, ya. Yo ora ono ngono iku, mau cukup ayat apa wa in khiftum sikaka bainihima fab'atsu hakamam min ahli wa hakamam min ahli.